Dan hanya dengan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala sajalah hakikatnya kita seorang hamba yang sangat lemah ini bisa menjalankan berbagai macam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kenikmatan karunia anugerah dan rahmatnya serta ridhonya kepada kita sepanjang waktu sebagaimana yang Allah berikan kepada kita saat ini. Ikhwati akhwati rahimani wa rahimakumullah kita insyaallah taala akan melanjutkan pembacaan tafsir juz amma yang kita masih pada surah Abasa dan kita kemarin sampai pada ayat yang ke-16. Dan berikut ini insyaallah taala kita akan bacakan ayat yang ke-17 dan seterusnya mungkin sampai selesai kalau tidak mungkin insyaallah sampai ayat yang ke-32. Sebelum kita bacakan mengenai tafsirannya maka alangkah baiknya kita bacakan terlebih dahulu ayat-ayat tersebut supaya kita bisa lebih membersamai dengan sebaik-baiknya terhadap penjelasan-penjelasan yang akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin di dalam kitab tafsir beliau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أن حشره كلا لما يقض ما امره فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا حبا وعنبا وقطبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قتره Ulaika humul kafaratul fajarah Ikhwati akhwati rahimani wa rahimakumullah Ayat yang ke-17 yaitu kutilal insanu ma akfarah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menggunakan sirah menggunakan bentuk kata kerja pasif yaitu kutila dibunuh dan kalimat ataupun kata seperti ini banyak digunakan di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian apa makna daripada ayat-ayat yang menggunakan bentuk pasif khususnya untuk kata-kata kutila. Dalam hal ini para ulama rahimahumullahu jami'an menjelaskan bahwa maknanya adalah dilaknat ya. Bahwa kutila kutila itu makna secara bahasa adalah terbunuh ataupun mati, dibunuh namun kutila ini sebagian para ulama ada yang memaknainya dengan lu'ina yaitu di dilaknat. Dan kata beliau bahwa sepertinya yang lebih dekat kepada kebenaran maknanya adalah uhlika yaitu dibinasakan, ya dibinasakan. Ya karena bahasanya Kematian itu merupakan salah satu di antara bentuk ataupun perkara yang akan mendatangkan kebinasaan. Dan kata ini banyak digunakan oleh orang-orang Arab yang memiliki bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab, dalam rangka untuk mencela orang-orang yang memiliki perbuatan yang tidak baik. Untuk mencela, mencerca orang-orang yang banyak melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Sehingga tatkala orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan, kedurhakaan, kejahatan itu meninggal, maka mereka biasanya kemudian menggunakan kata-kata kutila. Seperti kutila fulanun ma aswa'a khalaqahum. Si fulan itu telah binasa. Betapa buruknya akhlak yang dia miliki. Atau contoh yang lain <clears throat> Kutila fulanun basahu. Si fulan itu telah dibinasakan Ataupun telah binasalah si fulan itu ya, Begitu jeleknya ya, Apa yang telah dia lakukan Ataupun si fulan itu telah binasa Ataupun binasalah si fulan itu betapa buruknya ya, kejahatan yang telah dia lakukan dan e, kata-kata eh, yang semakna yang intinya bahwa biasanya sihoh bentuk semacam ini banyak digunakan oleh orang-orang Arab dalam rangka untuk mencela orang-orang yang memiliki akhlak perbuatan yang tidak baik, akhlak yang buruk. Nah, sebagian para ulama ketika menafsir, menafsirkan al-insan yaitu kutilal insan maka kata mereka yang dimaksud adalah hanya orang-orang kafir, ya. Hanya orang-orang kafir. Dan bukan manusia seluruhnya, ya, bukanlah manusia seluruhnya. Namun sebagian yang lain mengatakan bahwa insan di sini maksudnya adalah seluruh manusia. Ya, seluruh manusia. Karena memang bahwa kebanyakan dari manusia sehingga kenapa dikatakan menggunakan e, makna yang kedua yaitu al-insan ini menggunakan makna jenisnya yaitu jenis manusia itu sendiri karena memang kebanyakan manusia itu banyak melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak melakukan pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur nikmat, kufur terhadap kebenaran, kufur dengan adanya malaikat, kufur dengan adanya hari kebangkitan, kufur akan adanya pembalasan dan seterusnya. Banyak di antara manusia yang kufur akan hal ini. Nah, sehingga karena kekufuran yang dia lakukan, maka al jazaa'u min jinsil amal, Allah Subhanahu wa taala kemudian akan memberikan balasan kepada kekufuran yang mereka lakukan. Tentunya adalah dengan neraka Jahannam. Hal ini sebagaimana yang tertera di dalam salah satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah rahimahumahullahu taala di dalam satu hadisnya annallaha yaqulu yaumal eh, yakumu ya, yakumul qiyamati Ya Adam fayakul labbaika wa sa'adaika Fayaqulu lahu Azza wa Jalla Akhrij min dhurriyatika bi'san ila an-nar ya Rabbi wa ma bi'sun nari Qal min kulli alfin tis'u mi'atin watis atin watis aina bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata di hari kiamat nanti wahai Adam maka kemudian Nabi Adam mengatakan labbaik wa sa'daik maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya keluarkanlah dari anak keturunanmu sekelompok manusia untuk menuju ke neraka jahanam. Maka kemudian Adam pun berkata, bertanya, "Wahai Robku, dan siapakah mereka sekelompok umatku, segolongan umatku yang akan menghuni neraka?" Qal maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab bahwa sekolongan ataupun sekelompok umatmu yang akan masuk ke dalam neraka adalah 999 dari setiap seribu orang. Berarti seribu orang ini hanya satu yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita tidak heran kalau kemudian di dunia ini ternyata memang orang yang ingkar orang yang kufur orang-orang yang menentang terhadap syariat Allah terhadap berita-berita yang sahih yang datang dari Allah yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun yang ada di dalam sunnah itu jauh lebih banyak ketimbang orang-orang yang taat, orang-orang yang menerima setiap berita dan syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini menunjukkan ya tentang kewajaran dalam tanda kutip yaitu e, wajar karena inilah memang takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat di dunia ini orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata itu sangat-sangat kecil, ya. Sangat-sangat kecil, satu banding 999. Maka di tengah-tengah hiruk pikuknya orang-orang yang melakukan berbagai macam kemaksiatan di sana tetap saja akan ada orang-orang yang memang kemudian teguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun jumlah mereka sangat-sangat sedikit. Dan tentunya satu orang yang akan langsung Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga ini adalah mereka orang-orang yang beriman. Kemudian ma akfarah. Ma akfarah. Sebagian para ulama mengatakan bahasanya ma maknanya adalah istifhamiyah, yaitu ma yang berfungsi untuk bertanya. Itu maknanya adalah ayyu syai'in akfarahu. Maka apa yang telah menjadikan dirinya itu kafir? Ataupun alladhi hamalahu 'alal kufri. Apa yang telah membawa menyeret dirinya ke dalam kekufuran. Ini makna ma yang pertama. Kemudian makna ma yang kedua kata sebagian para ulama bahwa ma di situ maknanya adalah ma ta'ajubiyah ya ma ta'ajubiyah ma yang disebutkan dalam rangka untuk menunjukkan keheranan ya untuk menunjukkan keheranan maka ma di sini berarti ma a'zama kufrahu Begitu besar, ya begitu besar kekufurannya. Dan memang bahasanya Kenapa manusia itu dikatakan begitu besar Kufurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini kalau dikaitkan dengan Makna ma yang kedua Karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Telah membekali manusia itu dengan akal ya Dengan akal yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada selain manusia. Dan pula Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasulnya kepada mereka. Mereka diberikan akal, kemudian rasul pun diutus ke tengah-tengah mereka. Wa anzal 'alaihil kutub dan kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan kitab-kitabnya kepada mereka wa amaddahu bikulli ma yahtaju ila at-tasdiqi dan kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kepada mereka para manusia yaitu berbagai macam sarana yang bisa dia gunakan yang bisa dia manfaatkan dalam rangka untuk mengetahui membenarkan syariat yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalam. Akal telah diberi. Syariat telah Allah Subhanahu wa taala beri. Bahkan kemudian figur ya, figur pun telah Allah Subhanahu wa taala datangkan ke hadapan manusia. Sehingga tidak ada kesempatan bagi manusia untuk mengatakan mustahil. Hal ini bisa dilakukan, hal itu bisa dilakukan. Mustahil hal ini bisa ditinggalkan, hal itu bisa di ditinggalkan. Maka tidak ada kesempatan bagi manusia untuk mengatakan hal semacam ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan figur kepada kita. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in dan para orang-orang soleh yang Rabbani yang hidup setelahnya. Maka mereka adalah figur-figur bagi kita. Jadi bukan hanya semacam teori semata, ya, bukan hanya teori semata. Jadi kita tidak bisa mengatakan oh itu hanya teoritis. Ada ini sebagian dai yang saya pernah mendengar dengan uh, telinga saya sendiri tatkala mengomentari masalah hukum rajam. Ya, tatkala mengomentari masalah hukum rajam. Mereka mengatakan bahasanya tidak mungkin. Ini hanya ada dalam teori akan tapi tidak ada di dalam kenyataan. Kata si mubaligh ini. Ini hanya ada dalam teori namun tak ada dalam kenyataan. Ini sungguh tidak benar. Karena berapa kali Rasulullah SAW melakukan rajam? Berapa kali di kalangan para khalifah yang telah melaksanakan hukum rajam? Ya. Rasulullah diantaranya ketika ada uh, salah seorang perempuan dari Bani Sa'diyah yang dia berzina. Dan kemudian dia pun hamil. Dan pada saat itu maka dia pun segera lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mengatakan ya Rasulullah arjimni, rajamlah diriku. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para wali dari perempuan ini untuk membawa pulang kembali. Peliharalah dia dengan baik-baik. Rawatlah dia dengan baik-baik sampai nanti melahirkan. Nah, setelah melahirkan luar biasa ini satu di antara keteguhan para sahabat dan sahabiah. Begitu takutnya mereka dengan neraka. Maka akhirnya dia pun datang lagi ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, rajamlah saya. Maka ketika itu Rasulullah pun memerintahkan kepada walinya agar membawa pulang dirinya dan merawat dirinya serta anaknya dengan baik. Sehingga nanti kalau kemudian si anak itu sudah kelihatan bisa makan sendiri, maka baru bawalah ke sini lagi. Maka kemudian <clears throat> setelah dilihat si anak ini sudah bisa makan sendiri, dibawalah seorang perempuan yang berzina ini ke hadapan Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah pun juga melihat anaknya di sampingnya ternyata sudah bisa makan sendiri. Maka kemudian Rasulullah pun memerintahkan kepada dirinya ya untuk dirajam. Maka para sahabat radwanullah alaihim ajmain pun merajam si perempuan ini. Ya dirajamlah perempuan ini sehingga salah seorang sahabat seingat saya adalah eh, Khalid bin Walid ketika itu terkena sedikit cipratan darah dari si perempuan yang berzina yang dirajam tadi. Dan dia seakan merasa jijik. Maka kemudian Rasulullah agak marah melihat Eh, apa yang dilakukan eh, ekspresi yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Saya mengatakan, "Wahai Khalid, seandainya Anda mengetahui bahwa begitu agungnya ampunan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada perempuan ini, ketahuilah bahwa ampunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada perempuan ini mencukupi untuk 70 orang penduduk kota Madinah. 70 orang penduduk kota Madinah. Berarti sebegitu besar. Ya, sebegitu besar ampunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada perempuan ini karena niatnya yang luar biasa. Tidak bisa kita bayangkan ya. Mulai sejak dia hamil. Kemudian dari hamil sampai melahirkan saja sudah berapa bulan? Kemudian dari uh, melahirkan ya, setelah melahirkan sampai kemudian menunggu anaknya bisa makan sendiri berapa bulan lagi dan bahkan bisa tahunan lebih, satu tahunan lebih. Namun ternyata sahabiah tadi tidaklah berubah pikiran, tidaklah berubah niat, tetap minta untuk dirajam. Padahal dirajam tentunya tidaklah enak, yaitu dilempari dengan batu menurut Syaikh Ibnu Saimin dalam kitab beliau yang lain itu menggunakan e, batu yang tidak terlalu besar namun juga tidak terlalu kecil, tidak juga menggunakan kerikil. Kenapa? Yang sedang sehingga orang tadi dilempar sampai kemudian meninggal. Ya. Maka ini contoh langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jihad misalnya. Ya, jihad medan perang. Ini bukan hanya teoritis dalam Al-Qur'an dalam hadis, Berapa banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan, memberitahukan kepada kita untuk jihad dan begitu besar keagungan eh, jihad ini. Demikian juga yang disampaikan oleh Rasul dalam hadisnya ini bukan hanya teoritis. Akan tapi ini adalah sebuah kenyataan di mana berapa kali Rasulullah SAW melakukan peperangan. Ya mulai dari uh, peperangan yang pertama yaitu perang Badar Kubro, ya perang Badar yang besar dan peperangan-peperangan berikutnya begitu banyak peperangan. Jadi untuk menunjukkan tentang siapa jadi diri Rasulullah SAW. Jangan kemudian kita pun tertipu dengan sebagian perkataan orang yang mengatakan tidak mungkinlah Rasulullah itu orangnya sangat pemalu. Dia lebih pemalu dari perempuan yang dipingit. Masa dia tega untuk membunuh orang? Dia bisa memegang pedang. Jangan salah kira. Beliau adalah orang yang memang lebih pemalu dari seorang perempuan yang dipingit namun kalau sudah di medan perang maka dia adalah orang yang paling pemberani. Dia adalah komandan perang yang luar biasa. Maka sekali lagi bahasanya bukanlah teoritis semata ya. Islam bukanlah teoritis semata akan tapi teori dan juga praktek. Nah, ini merupakan sarana, merupakan wasilah. Jalan yang bisa kita gunakan untuk ya, untuk mengetahui kebenaran ya, untuk mengetahui kebenaran Allah Subhanahu wa taala ya berupa akal, berupa kitab-kitab bahkan berupa figur itu para rasul dan kemudian orang-orang soleh yang hidup setelahnya. Jadi ini bukan hanya teori semata. Nah, apa perbedaan antara ma istifhamiyah yaitu ma yang e, maknanya adalah untuk pertanyaan dan ma ta'ajubiyah ya, ma yang berfungsi untuk menunjukkan keheranan, kekaguman. Maka untuk makna yang pertama tadi semata-mata menanyakan ya, apa yang e, telah membuat dirinya kafir? Apa yang menyebabkan dirinya kafir? Ini yang pertama, kemudian ma yang kedua maknanya ya sungguh sangat mengherankan. Bagaimana mungkin seseorang bisa kafir sementara segala sesuatu telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi dirinya untuk mengetahui kebenaran, untuk mengetahui al-haq namun kok juga masih kafir juga. Oleh karenanya tatkala Allah Subhanahu wa taala telah membentangkan menyediakan, memberikan bantuannya kepada kita semuanya untuk bisa memahami kebenaran dan kemudian tidak kita gunakan maka Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan hal ini kepada diri kita semuanya ma akfarah Apa yang telah menyebabkan diri kita kafir? Apa yang telah membuat diri kita kafir dan kenapa kita bisa kafir? Ya sementara berbagai macam fasilitas telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan kekufuran di sini yaitu mencakup berbagai macam kekufuran, mencakup berbagai macam keingkaran. Ya, ingkar dengan kebenaran, ingkar dengan para nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus ingkar dengan adanya yaumul Kiamah, ingkar dengan adanya takdir, ingkar dengan adanya surga, ingkar dengan adanya neraka dan seterusnya. Ingkar dengan adanya hari kebangkitan, hari pembalasan. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada kita dan mengherankan terhadap keberadaan manusia. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berpikir, mengajak kita untuk berpikir. Min ayyi syai'in khalaqah? Dari apakah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita? min nutfatin khalaqahu maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia, telah menciptakan kita itu dari setetes air mani. Yaitu bahasanya bagaimana mungkin kita mengingkari dengan berbagai macam yang seharusnya kita imani. Satu di antaranya adalah masalah hari kebangkitan, hari pembalasan. Kenapa kita mesti mengingkari? Sementara Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah menciptakan kita. Hanya dari sesuatu yang sangat kecil, sesuatu yang sangat remeh, sesuatu yang sangat hina dan bahkan keluar dari e, tempat keluarnya sesuatu yang najis. Yaitu dari setetes air mani yang semula kita tidak ada di dunia ini. Ya, tidak ada di dunia ini, sebagaimana yang terdapat di dalam surat Al-Insan. Ya. Itu syai'an madhkura. Kita tidak ada, tidak pernah tersebut, tidak pernah ada ya di dunia ini. Maka kemudian kita pun dengan kehendak Allah Subhanahu dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala dari setetes air mani yang terpancar ke dalam rahim ya seorang perempuan dan kemudian bercampurlah dengan eh, sumsum uh, -sum yang berasal dari dada seorang perempuan maka kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita pun ada bertumbuh ya, dari waktu ke waktu dari kecil dari sesuatu yang hanya setetes menjadi lebih besar cairan yang lebih padat dan bahkan kemudian menjadi sekerat daging yang mana kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqad darahu ya faqad darahu maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menentukan periode pertumbuhan manusia khususnya yang ada di dalam perut seorang ibu. Ya. Kenapa yang Allah Subhanahu wa taala tekankan dalam hal ini pertumbuhan kita di dalam perut ibu kita? Karena kita tidak bisa memantau dari waktu ke waktu secara terus-menerus berbeda kalau kemudian pertumbuhan seseorang yang telah lahir ke muka bumi ya dari kecil sampai besar maka semuanya mudah untuk kemudian bisa memantaunya. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada kita perkara yang banyak tidak diketahui oleh manusia. Maka periode yang pertama, pertumbuhan yang pertama kehidupan seorang manusia di dalam perut seorang ibu adalah dia berupa nutfah, yaitu berupa air mani. Yang kemudian air mani ini bertemu dengan maninya seorang perempuan. Maninya seorang laki-laki berasal dari asulb yaitu tulang belakang. Kemudian uh, at-taraib ini asal daripada maninya seorang perempuan yaitu dari sumsum -sum yang ada di dadanya. Maka kemudian bertemulah berbuahlah dan kemudian menjadi semakin besar dan menjadilah dia alaqah itu segumpal darah. Dan terus dia pun tumbuh di dalam perut ibunya. Dan akhirnya dia pun menjadi mut'ah. Ya, kenapa mudghah dikatakan mudghah yaitu maksudnya adalah sekerat daging itu kalau orang makan itu sesuapan ya, sesuapan makan. Kemudian setelah itu pun dia akan dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala ya fasawwarahu maka Allah Subhanahu wa taala akan membentuknya yang kemudian sebagian akan terbentuk menjadi manusia dan sebagian lagi kemudian gugur ya ini sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala apakah dia akan gugur ataukah eh, dia akan bisa lahir ke muka bumi Hal ini diantaranya sesuai dengan hadis yang sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, hadis yang dicatat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa air mani. Summa yakunu alaqatan misla dalik, dia pun kemudian menjadi alaqah itu sekumpal darah semasa itu pula, yaitu selama 40 hari. Summa yakunu mudghatan misla dalik, kemudian 40 hari berikutnya dia berupa mudghah. Summa yursalu ilaihil malak, kemudian diutuslah kepadanya kepada janin tadi ya malaikat. Fayun fahufir ruh maka kemudian ditiupkanlah ruh kepada janin tadi. Wayuk marubi bayi kalimatin. Kemudian malaikat tadi diperintahkan untuk mencatat empat kalimat empat perkara. Yaitu yang pertama bikat rizkihi untuk mencatat rezekinya. wajalihi dan untuk mencatat ajal itu batas waktu kehidupan manusia di muka bumi. Wa amalihi dan kemudian amal perbuatannya. Wa syakiyun au sa'idun dan malaikat pun diperintahkan untuk mencatat apakah dirinya yang semula masih berupa janin dan kemudian akan menjadi manusia ini akan menjadi manusia yang sengsara ataukah manusia yang bahagia. Fawalladzi la ilaha ghairuh maka demi dat yang tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Inna ahadakum la ya'malu la ya'malu bi amali ahli jannah. Sungguhnya salah seorang di antara kalian betul-betul ya, beramal dengan amalan ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' sehingga antara dirinya dan antara surga itu hanya tinggal sejengkal. Fayasbiku alaihi alkitab maka kemudian ternyata alkitab itu catatan takdir Allah Subhanahu wa taala untuk orang ini telah mendahulinya. Maka di antara takdir yang Allah tetapkan yaitu dia kemudian beramal fayamalu bi amal ahli nar. Di akhir hayatnya dia beramal dengan amal perbuatan penduduk neraka. Fayadkhuluha maka dia pun mati dan kemudian masuk ke dalam neraka. Dan makna potongan e, paragraf ini kata Ibnu Saimin rahimahullah taala di dalam beberapa kitab beliau maknanya adalah tatkala Rasulullah mengatakan la ya'malu bi amali ahli jannah sungguh dia telah beramal dengan amalan ahli surga ini ditafsirkan dengan hadis Rasulullah yang lain yaitu maknanya itu mayabdulin nas ya apa yang tampak dalam pandangan manusia ya apa yang tampak dalam pandangan manusia Ya dia dalam pandangan manusia adalah orang yang rajin sholat, orang yang menunaikan haji, orang yang rajin berpuasa, melakukan amal soleh, orang yang dermawan dan lain sebagainya. Namun ternyata eh, apa yang ada di dalam hatinya adalah penuh dengan kebusukan. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Dan sungguh salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk ahli neraka hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' sehingga antara dirinya dan kematian itu hanya tinggal satu eh, satu hasta ya, satu hasta. Apaan bukan satu jengkal, satu hasta. Maksudnya adalah antara amal buruk yang dia lakukan dengan e, neraka itu hanya sangat pendek. Ya, hanya sangat pendek. Dengan kematian ya, orang kalau sudah mati sudah tidak lagi bisa beramal. Itu hanya sangat Sangat pendek kalaulah manusia itu ya panjangnya semisal 170 cm maka satu dirok mungkin hanya sekitar 40 sampai 45 cm. Ya tinggal sebentar, mungkin tinggal sepertiga ataupun ya lebih sedikit daripada itu jatah kehidupannya di dunia. Namun ternyata fayasbiqu alaihi kitab takdir Allah Subhanahu wa taala telah tertulis dahulu 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi mau bi amali ahli ahli jannah maka dirinya pun kemudian beramal dengan amalan-amalan ahli surga faidakuluha maka dia pun kemudian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala Ini uh, dalil bahwasanya kita manusia itu mengalami beberapa fase ya beberapa fase penciptaan Allah Subhanahu wa taala di dalam perut kita dan juga kita bisa mengambil faedah dari uh, hadis ini bahwa kita tidak boleh kemudian ujub dengan amal soleh yang sudah kita lakukan sampai sekarang ini karena tidak ada yang bisa menjamin bahwasanya kita akan mati dalam keadaan uh, husnul khatimah oleh karenanya kita tidak boleh kemudian ujub uh, dan maghrur ya ujub dan maghrur uh, apa namanya membanggakan diri dan tertipu. Wah, saya sudah pasti masuk surga. Saya amalnya sudah begini, sudah begitu. Jangan. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang membolak-balikkan hati. Oleh karenanya satu di antara doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah adalah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Kita banyak mohon kepada Allah. Kita tetap berupaya untuk melakukan sebab-sebab istiqomahnya kita di dalam agama Islam. Ya, karena ternyata dari hadis ini kita melihat ada orang yang sekian lama menjalani kehidupannya dalam, dengan yang sepertinya itu baik dalam pandangan manusia baik, namun ternyata dia di akhir hidupnya e, melakukan perbuatan ahli neraka dan pada saat itulah ternyata dirinya kemudian mati. Summa sabila yassara ya, summa sabila yassara. Kemudian jalan pun Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Maka as-sabil ini maknanya adalah at-tariq yaitu jalan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mempermudah jalan bagi manusia. Pertama adalah jalan keluarnya dari perut ibunya. Ya. Tentunya dengan perjuangan ibunya yang luar biasa. Namun sekarang banyak ibu yang kurang bersabar untuk eh, apa namanya? untuk merasakan satu di antara jalan syahid yaitu melahirkan dengan normal dan biasanya sekarang lebih tren ya melahirkan dengan sesar. Ala kulli Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan kita ya untuk keluar dari perut ibu kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun setelah itu memudahkan kita mengajarkan kepada kita ya karena kita ketika keluar dari perut ibu kita dalam keadaan bodoh tidak mengetahui apa-apa Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala Allah uh, firmankan di dalam Al-Qur'an di mana kita itu Allah Subhanahu wa taala keluarkan min butuni min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a dialah Allah zat yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan bodoh dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa Kemudian Allah memberikan e, kepada kita telinga, penglihatan dan hati. Yang dengan itulah kemudian kita mendapatkan berbagai macam kemudahan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan kepada kita. Memberikan telinga, memberikan mata, memberikan hati, yang itu semuanya adalah sebab-sebab datangnya hidayah kepada diri kita. Maka kemudian kita pun dalam jangka waktu yang tidak lama tahu ya, tahu Bagaimana mengekspresikan tatkala kita lapar dengan menangis? Maka ketika ibu telah mendekati, kemudian kita pun eh, apa namanya Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk mendekat kepada eh, puting ibu kita, ya. untuk eh, apa namanya mendapatkan asupan gizi dari ibu kita. Dan terus hal itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita dalam perkembangan kehidupan kita. Di antara dalilnya juga adalah wahadainahun najdain dan telah kami berikan kepada mereka, telah kami tunjukkan kepada mereka dua jalan. Maka Allah Subhanahu wa taala ya telah menunjukkan kepada kita dua jalan. Allah memudahkan kepada kita untuk mencari rezeki, mencari ilmu dan seterusnya. Dan yang lebih penting daripada itu semuanya adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita tentang ilmu agama, ya, tentang ilmu agama dan ini adalah sebesar-besar kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yaitu kemudahan yang berupa kita bisa memahami ad-din, memahami agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para hambanya. Summa amatahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu akan mewafatkan kita semuanya, akan mematikan kita. Dan uh, wafat adalah mufaraqatul ruhi lil badan, yaitu perpisahnya ruh dari badan ya, perpisahnya ruh dari badan. Fa'akbarahu kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menguburkan kita. Maknanya bahasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat kepada kita manusia untuk menguburkan jasad manusia yang telah meninggal. Ini sebagai bentuk ya, sebagai bentuk pemuliaan penghormatan kepada manusia. Ya, kepada jasad manusia. Sehingga ketika manusia itu telah dikubur maka akan tertutupi dari pandangan manusia, busuknya tidak kelihatan oleh manusia ya, dan seterusnya. Ya karena tatkala ada seorang yang misalnya kita melihat ada orang yang meninggal, misalnya baru berapa saat saja, berapa hari saja, tidak diurus misalnya di tengah jalan, maka tentunya kita akan mengatakan siapa yang menjadi ahli warisnya. Kok begitu teganya membiarkan ya dirinya eh, si mayat tadi tidak dikuburkan. Maka berarti tatkala ada e, mayat manusia yang kemudian dibiarkan begitu saja atau bahkan mungkin dibuang di tempat-tempat yang kotor di bak sampah misalnya, maka ini sungguh berarti penghinaan, ya penghinaan kepada jasad manusia itu sendiri dan penghinaan kepada para walinya, ya. Penghinaan kepada jasad itu sendiri dan penghinaan kepada para walinya. Akan tapi Betapa bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menguburkan mayit e, dari kalangan manusia. Summa idza syaa'a Kemudian setelah itu pada saat Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan kemudian membangkitkannya, ya akan mem bangkitkannya. Di sini idza syaa ansarah ketika Allah Subhanahu wa taala e, menghendaki di sini maksudnya bukan berarti Allah nanti kalau tidak menghendaki berarti tidak membangkitkan bukan. Akan tapi maksudnya kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki waktunya kapan ya yaitu ketika seluruh manusia telah dimatikan dan kemudian setelah itu maka Allah bangkitkan maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Karena kehendak Allah Subhanahu wa taala itu kapanpun akan terwujud pada saat telah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukannya. Yang Allah katakan fa'alun lima yurid. Allah itu maha melakukan terhadap apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan pada saat Allah Subhanahu wa taala memang telah menghendaki kita telah mengendaki manusia untuk dibangkitkan maka tidak ada satupun yang bisa menghalang-halanginya ya tidak ada satupun yang bisa menghalang-halangi kehendak Allah Subhanahu wa taala kalla lamma yaqdi ma amara namun memang sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala belumlah menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ya itu bahasanya Allah Subhanahu wa taala memang telah menetapkan telah membuat peraturan manusia itu nanti semuanya akan mati pada saat tiupan sangkakala yang pertama dan akan dibangkitkan pada saat tiupan sangkakala yang kedua. Namun sampai sekarang memang Allah Subhanahu wa taala belumlah menghendaki. Oleh karena itu, maka tidaklah boleh kemudian kita mengkonsumsi perkataan yang dilemparkan oleh orang-orang kafir yang mereka ini menolak adanya hari kebangkitan. Ya. Mereka mengatakan, "Laukan al-ba'su haqqan lawajadana aba'ana al-an." Seandainya memang hari kebangkitan itu adalah satu hal yang nyata, niscaya kami akan mendapatkan nenek moyang kami hidup sekarang ini. Namun mana kenyataannya? tidak bisa kami lihat. Maka kalau ada orang yang mengatakan semacam itu bisa kita katakan Inna kum tub'atsuna jami'an pada antamu tu jami'an. Bahasanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala ya, untuk membangkitkan manusia itu nanti pada saat Allah telah mengendakinya yaitu setelah manusia itu dimatikan semuanya baru setelah itu kemudian Allah akan membangkitkan semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pula Rasulnya alaihi alaihi salatu wasallam tidaklah mengatakan di dalam hadisnya bahwa Allah akan membangkitkan setiap manusia itu setelah mati langsung dibangkitkan tidak, akan tapi nanti. Ya. Bahkan dalil-dalil mengatakan demikian nanti. Itu pada saat telah datang hari kiamat. Falyanzuril insanu ila tu'amih. Maka hendaknya seorang manusia itu melihat terhadap makanan yang dia makan. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak lagi kepada kita ya untuk berpikir lebih mendalam lagi. Maka hendaknya kita memperhatikan dari manakah kita mendapatkan makanan. Siapa yang membawa makanan kepada kita? Apakah yang menciptakan makanan itu kita ataukah Allah Subhanahu wa taala? Maka ternyata yang menciptakan makan itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia cuma mengolahnya saja, mengolah dari bahan asli kepada e, bentuk yang beraneka ragam. Dari beras kemudian diciptakan ataupun dibuatlah makanan yang beraneka ragam. Dari bebijian maka dibuatlah makanan yang beraneka ragam. Maka hakikatnya makanan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala. Afara'aitum ma takhrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Law nasha'u laja'alnahu khutaman fadhaltum tafakkahun. Inna lamughramun bal nahnu mahrumun Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita semuanya bagaimana pendapat kalian tentang uh, cocok tanam yang kalian lakukan apakah yang menumbuhkan berbagai macam tumbuhan itu adalah kami Allah Subhanahu wa taala ataukah kalian Maka semua kita akan mengatakan yang menumbuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bercocok tanam saja. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki maka akan hidup, kalau Allah tidak menghendaki maka itu pun akan mati. Lau nasya'u laja'alnahu hutama fadaltum tafakkahun. Seandainya Allah menghendaki niscaya tanaman yang sudah tumbuh itu akan Allah bikin kering, kerontang, hancur berantakan, maka kalian pun akan kemudian tercengang. Inna lamukromun romun, seraya mengatakan sungguh kami dalam keadaan kerugian yang sangat-sangat besar balnah numah rumun dan kami ternyata tidak akan mendapatkan hasil apapun dari serih payah pertanian yang kita lakukan. Maka ini uh, beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita agar kita mau memikirkan ya, mau memikirkan dengan sungguh-sungguh sehingga dengan tafakur kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini akan mendatangkan hidayah kepada kita. Sehingga kita pun akan bisa menerima setiap kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang kita uh, baca pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya ada banyak salahnya karena kekurangan kebodohan sepribadi dan kalau ada benarnya maka semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala al-haqqu mir rabbikum fala takunanna minal mumtarin kebenaran itu datangnya adalah dari Rabb kalian maka janganlah kalian menjadi orang yang ragu-ragu terhadap kebenaran yang datang dari Rabb kalian maka dari sisi manapun kebenaran itu datang maka hendaknya kita siap untuk menerimanya. Dan segala kesalahan saya mohon maaf kepada ikhwati wa akhwati fillah rahimakumullah. Astagfirullahaladzim dan saya pun juga memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan bantuannya kepada kita sehingga kita akan eh, bisa istiqamah di dalam menjalankan setiap ilmu yang telah kita miliki. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma wa amala wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin